Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari kaidah Al-masyaqqatu tajlibu taisir dan yang lebih tepatnya adalah cabang-cabang dari kaidah tersebut. Sebagaimana disebut oleh Akhuna Ihsan, kita akan bahas dua kaidah secara sekaligus di buku yang ditulis oleh Akhun al ustad Ahmad Sabik bin Abdul Latif Abu Yusuf Hafizahullah Ta'ala Dalam kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam Di halaman yang ke-78 Kaidah yang kedua dari kaidah yang akan kita bahas yakni ad-darurat tubihul mahzurat Kaidah yang ketiga yang akan kita bahas adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kelancaran dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Kaidah yang kedua, kaidah cabang dari al-masyaqqatu tajlibu taisir. <clears throat> yakni kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat yang artinya keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang ad-darurat artinya keadaan terpaksa tubihu membolehkan memubahkan al-mahzurat sesuatu yang dilarang sesuatu yang haram kaidah ini sering kita dengar dan ini kaidah yang sangat besar Dan makna dari kaidah ini adalah sesuatu yang asalnya adalah haram, mahzur, yakni mamnu', dilarang. Dalam pandangan syariat kita dia akan menjadi boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Ya. Sesuatu yang dilarang dalam pandangan syariat menjadi dibolehkan dalam keadaan terpaksa. Apa dalilnya? <clears throat> dalilnya disebutkan di buku ini ada dua. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه yang artinya sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya illa matturirtum ilaih lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua apa-apa yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa madturirtum ilaih. Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Ini syahid dari ayat yang mulia ini bahawa ketika seseorang dalam kondisi, kondisi darurat, kondisi terpaksa dan tidak ada lain tidak ada jalan keluar kecuali mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan maka dibolehkan sesuai dengan ayat yang mulia ini kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 173 Allah Subhanahu wa taala berfirman faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya Ya Ghaira bagin Artinya sedang ia tidak menginginkannya Sedang ia tidak memingin, menginginkannya Wala Dan tidak pula melampaui, melampaui batas Fala isma Maka tidak ada dosa atasnya Tidak ada dosa atas Ini dua Dalil dari kaidah ad dururat tubihul mahzurat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa ketika dalam kondisi eh, ghairu bagin artinya tidak menginginkan ya dalam kondisi darurat tapi tidak menginginkan dan tidak berlebihan maka tidak berdosa. Di ayat yang eh, 173 ini kita lihat perkataan ulama tentang ayat ini. <clears throat> ya. Perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau berkata, "Wallahu subhanahu wa ta'ala abaha lana al-maitata بثلاثة شروط Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuk kita al-maita al-maita ini da, e, bangkai ya bangkai bi thalathati syurut dengan tiga syarat syarat yang pertama kata beliau adalah ad-darurah kondisi terpaksa Syarat yang kedua alla yakuna mubtaghian Alla yakuna mubtaghian dia tidak menginginkan. Syarat yang ketiga adalah alla yakuna mutajawizan lil haddi alladhi tandafi'u bihid darura Tidak boleh melampaui batas yang dengannya sesuatu keterpaksaan jadi bisa dihindari ya dihilangkan Wabinaan ala hadha Dibangun di atas hal ini Kata beliau Laisa lahu an ya'kula hatta yashba' Illa iza kana yagriru ala dhannihi Annahu la yajidu siwaha an qurbin Wahadha huwa sahih Dibangun di atas ini Maka Tidak boleh bagi seseorang makan sampai kenyang Cukup secukupnya saja Kecuali kalau Dhan walibnya prasangka kuatnya dia tidak mendapati selain makanan yang haram tersebut ankurbin dalam waktu dekat ya wa hadha huwa sahih dan ini adalah pendapat yang sahih pendapat yang benar ya jadi kaidah yang pertama ad-dururat tubihu al-mahdzurat keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang Dalilnya tadi surat Al-An'am ayat 119 kemudian surat Al-Baqarah ayat 173. Kaidah berikutnya, kaidah yang ketiga masih di bawah kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Apa artinya? Arti dari kaidah ini ad-darurah sebuah keterpaksaan tuqaddar biqadariha diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sekali lagi, kaidah yang tadi ad-darurat tubihul ini ada kaidah selanjutnya. Ya, kaidah selanjutnya yang sangat penting sekali yang harus kita pahami yang ditulis di sini nomor tiga di halaman 79 adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sebuah hal yang terpaksa atau sebuah keterpaksaan itu di, diukur sesuai dengan kadarnya. Diukur sesuai dengan kadarnya, ada batasannya. Tidak boleh melebihi. Kita lihat halaman 80 penjelasan dari penulis. Kaidah ini kata beliau bentuk penghususan dari kaidah sebelumnya kaidah yang kedua kaidah ad-darurat tubihul mahdurat ya jadi <clears throat> merupakan pengkhususan dari kaidah sebelumnya ya artinya sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa maka cukup itu saja dan tidak boleh melebihinya tidak boleh melampaui batas tidak boleh melampaui batasan atau tidak boleh berlebih-lebihan ya baik inilah dua kaidah yang harus kita pahami yang sangat penting sekali dan alangkah baiknya kita sekarang memasuki contoh penerapan dari dua kaidah tersebut kaidah yang kedua dan kaidah yang ketiga. Supaya lebih jelas apa maksud dari kaidah tersebut, bagaimana penggunaannya. Ya. Ada tiga contoh disebutkan di buku ini insyaallah taala saya akan tambah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al rahimahullahu taala dari contoh-contoh yang ada. Contoh yang pertama, contoh A ya, contoh yang pertama Beliau berkata, kalau seseorang sakit pada da daerah aurat. Kalau seseorang sakit pada daerah aurat, terutama bagi wanita. Maka boleh bagi dokter untuk membukanya. Maka boleh bagi dokter untuk membukanya. Namun sekedar tempat yang butuh diobati saja bukan merembet pada yang lainnya. Nah, ya. Ini penerapan kaidahnya. Membuka aurat hukumnya apa? Haram. Ya. Membuka aurat hukumnya haram, mahdzur. Mamnu'. Baik. Kemudian ada kondisi di mana seseorang sakit pada daerah yang haram dibuka tersebut. apa kita laki-laki atau wanita? Apalagi wanita ya. Kemudian dia harus membukanya misalkan sakitnya di perut sakitnya di perut maka buka bagian perutnya saja ya jangan melebihinya misalkan sakitnya di paha buka bagian pahanya tidak boleh melampaui batas berlebihan ya hukum asal membuka aurat haram tetapi dalam kondisi darurat seperti ini, terpaksa seperti ini, maka boleh dan sesuai dengan kadarnya. Baru si tobit si dokter tahu ini sakit apa, kemudian dia harus bagaimana tindakannya. Ini dalam kondisi apa? Terpaksa. Ya, dalam kondisi terpaksa. Apalagi dalam beberapa kondisi ya seperti harus operasi misalkan pasti buka otomatis ya nah <clears throat> saya teringat masalah mengobati ini dalam masalah rukyah ya masalah rukyah perlu diperhatikan seperti laki-laki merukyah wanita tidak ada hubungannya terukyah memegang wanita atau membuka aurat si wanita ya karena kata ulama beda antara rukyah dengan sistem kedokteran ini. Ya. Kalau rukyah itu dasarnya adalah doa. rukyah jampe-jampe. Adapun sistem kedokteran itu harus dibuka misalkan. Adapun rukyah dibacakan doanya. Hatta masalah membekam ya tidak boleh seorang perukyah laki-laki membekam wanita yang kena gangguan jin. Ya, karena belum darurat. Ya, karena belum darurat. Saya akan bacakan dari perkataan ulama seperti perkataan eh, Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam ya tentang sebuah masalah hukum ma hukmul Islam firraki raki alladhi yah, yahjimun nisa al musabat bil mas ya jadi hukum tentang seorang laki-laki ya yang membekam wanita yang wanita tersebut kena musibah gangguan jin ya beliau berkata Al-hukmu fi hadhihi al-mas'alati annahu la yajuzu lirrajuli an yahjima nisa Dalam masalah ini tidak boleh laki-laki membekam para wanita atau membekam wanita. Apa alasannya? Li'adami wujudi ad-darurati al-mubihati lidzalik. Karena tidak ada darurat di sini, belum keadaan darurat. belum terpaksa ya belum terpaksa ini perlu diperhatikan oleh para roki para pengrukyah dan ini juga harus diperhatikan oleh para wanita juga walinya jangan sampai membiarkan istrinya atau gadis-gadisnya ya dibekam oleh para rukyah karena belum ada darurat, belum darurat. Ya. فتطبيب النساء على أيدي الرجال إنما يجوز للضرورة ولا ضرورة هنا ah, perhatikan jadi wanita yang berobat atau mencari obat dari dokter atau mencari ya eh, mencari dokter laki-laki untuk mengobati wanita ya beliau berkata innama yajuzu darurah boleh dalam keadaan darurat sedangkan di sini tidak ada darurat di sini belum kondisi darurat ya kenapa لأن الحجامة مما يستغني عنها كثير من الرجال الممسوسين alasannya banyak laki-laki yang terkena musibah gangguan eh, sihir atau jin tidak banyak membutuhkan hijamah berbekam ya apalagi wanita fahanahnu kata beliau narqi المصابين بالمس والسحر منذ سنوات عديدة ولم نحتج يوما إلى توجيه الرجال إلى الحجامة آه. beliau berkata kami banyak merukyah orang yang kena gangguan jin, sihir beberapa tahun lamanya beliau bilang tidak membutuhkan satu hari pun kepada hijamah, pekam, waqad syufiya bihamdillah unasun la yuhsihim illallah banyak manusia ya yang tidak terhitung sembuh dengan izin Allah bihamdillah alhamdulillah kata beliau فدل هذا على انتفاء الضرورة في حجامة الرجال النساء ini menunjukkan belum ada kondisi darurat seorang laki-laki membekam wanita dan beliau berkata faman ta'ata dzalika fahuwa mimman qaddama al-mafsadata 'ala al-maslahah dan orang yang melakukan hal itu adalah orang yang mendahulukan mafsadat daripada maslahat. Kata beliau, orang yang melakukan ini yakni membekam wanita ya, laki-laki membekam wanita adalah orang yang mendahulukan mafsadah daripada maslahat. Ya. Imma li talabil mali wan nisa, bisa jadi dia <clears throat> mencari harta atau mencari wanita atau mencari salah satunya falyahdhar min al-iqdami ala hadha maka hati-hati untuk melakukan hal ini tetapi kata beliau wa yajuzu lil mar'ati an tahjima al mar'ata in tayassara dhalik wallahu musta'an tetapi boleh bagi wanita untuk membekam wanita yang lain kalau hal itu mudah ya wallahu musta'an <coughs> baik jadi perhatikan dalam masalah e, orang yang sakit ya. Perhatikan kondisi dan siapa yang mengobati dan sakit apa. Ya. Ketika seorang wanita dia butuh berobat dan mesti membuka aurat ke dokter, maka boleh dibuka tetapi sesuai dengan kadarnya dan tidak boleh melampaui batas. <clears throat> Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kasus yang kedua, ya. Sebentar. Pada kasus orang yang kelaparan. Ya. <clears throat> Pada kasus orang yang kelaparan. Sehingga boleh memakan bangkai dalam ayat yang disebutkan di surah Al-Baqarah tadi. Maka kata penulis, dia hanya boleh makan sekedar untuk menyambung hidupnya saja. Ya. Tidak boleh sampai kenyang, apalagi sampai berbekal dengan daging bangkai tersebut. Ya, ya. Nah, ini. <clears throat> makan daging eh, daging bangkai hukumnya haram. Tetapi ketika kondisi sangat terpaksa tidak makan mati misalkan atau meninggal ya kelaparan yang sangat maka boleh dia makan bangkai karena kondisi darurat ad-darurat tubihul mahzurat ya ad-daruratu tubihul mahzurat dalam kondisi ini boleh dia makan kemudian ada kaidah ad-daruratu tuqaddar bi qadariha tetapi dibatasi sesuai dengan kadarnya Gak boleh berlebihan ya dan di sini dikatakan saya nulis? apalagi sampai berbekal dengan daging bangkai tersebut taruh di tas ya disimpan di lemari nah, ini nggak boleh tetapi harus sesuai dengan apanya kadarnya sesuai dengan kadarnya ini contoh yang kedua <clears throat> contoh yang ketiga penerapannya adalah dikatakan di sini seseorang yang sangat kehausan seseorang yang sangat kehausan sehingga akan meninggal kalau tidak minum jadi orang haus dia bisa meninggal kalau tidak minum sedangkan di hadapannya tidak ada yang bisa diminum kecuali sesuatu yang haram seperti arak khamr ya ya haus haus sangat haus kondisinya sangat terpaksa kalau tidak minum dia bisa tewas dia bisa meninggal tidak ada air putih tidak ada air-air lain yang halal ya tidak ada sirup yang halal yang ada cuma khamar misalkan khamar hukum asalnya haram hukum asalnya haram tetapi kondisi dia sekarang menuntut ya darurat maka dia boleh minum khamr tersebut ad-darurah tubihul mahdurat ya kondisi terpaksa mengharamkan sesuatu yang eh, menghalalkan sesuatu yang haram tetapi ada kaidah ad-darurah tuqaddar biqadariha bahwa sesuatu yang darurat itu dibatasi sesuai dengan kadarnya. Ya. Minum sekedar minum untuk menghilangkan haus. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan maka boleh baginya minum khamr tersebut sekedar untuk menyelamatkan jiwanya, tidak boleh menambah. Misalkan di sini ada uh, satu botol besar khamr ada gelas. Ya. Cukup secukupnya saja jangan wah mumpung lagi boleh nih satu botol habisin ya teler nanti ya dan tidak boleh hukumnya apa haram hukumnya diharamkan baik setelah berlebihan tentunya ya, ini kaidah atau dua kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat ad-daruratu tuqadar biqadariha Untuk memperluas pengetahuan Saya akan bacakan contoh-contoh Dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Usaymin rahimahullah Ta'ala Ada beberapa contoh insyaAllah Ta'ala Yang kita bahas Yang pertama Dalam solat Kata beliau Al-harakatul lati laysat min Jinsis solat la tubahu illa indal hajati wad darurah gerakan dalam solat yang bukan bagian dari solat dari jenis solat tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat ada hajat ya fa in zadat an qadri انتقلت intaqalat ila al karahati aw tahrim kalau berlebihan ya maka bisa mengarah ke dua hal bisa hukumnya makruh bahkan bisa haram ya لأن الضرورة تقدر بقدرها وليزاد عليه وليزاد عليها karena sesuatu yang darurat terpaksa betul-betul harus dibatasi dengan kadarnya tidak boleh ditambah tidak boleh berlebihan ini tentang gerakan orang yang sholat ya. Contoh yang lain. Contoh orang yang beriktikaf ini. Syekh berkata, "Yajuzu lil mu'takifi an yadhhaba ila manzilihi." Orang beriktikaf di masjid <clears throat> seperti misalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan kan tidak boleh keluar dari masjid dan bisa membatalkan iktikafnya. Ya. Tetapi ya, dia boleh keluar pergi ke rumahnya untuk apa? Litanawulit tu'amma wa ma la budda lahu minhu. Untuk memakan makanan. Ya, untuk memakan makanan atau sesuatu yang harus dia lakukan di situ. Idza lam yakun innahu man yuhdiru tu'am ilaihi. Kalau tidak ada yang menghantarkan makanan kepadanya. Ya, Fa in kana indahu man yuhdiru ta'am fa innahu la yakhruju minal masjidi. Nah, kalau misalkan ada yang menghantarkan makanan, maka tidak boleh dia keluar dari masjid لأن المعتكف لا يخرج إلا لأمر لا بد له منه والضرورة تقدر بقدرها karena orang yang sedang beriktikaf ya tidak boleh keluar kecuali kalau ada sebuah perkara yang harus dilakukan ya wad daruratu tuqaddar biqadariha keadaan darurat dibatasi sesuai dengan kadarnya ini yang harus dimaklumi oleh kita semua ya jadi yang harus dipahami oleh kita semua nah seperti masjid-masjid sekarang yang mengadakan i'tikaf alhamdulillah ada panitianya kemudian ada yang menghantarkan makanan sudah siap maka tidak ada alasan bagi kita untuk cari makanan di rumah nah ini ya. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua ya. Contoh berikutnya. <clears throat> Contoh berikutnya, lau kuti'a anful insan. Anf adalah hidung. Kalau hidung manusia, hidung salah satu kita, waliyadzubillah. Kalau hidung seseorang, kutia. potong, terpotong. Ya. Terpotong jadi istilahnya songong. Ya. Istilah di sini apa namanya, San? Hidung enggak ada. Enggak tahu ya. Hmm. Kalau hidung terpotong. Wahtaja illa an yuzila tashawuh alhasil hasil bizalika fala ba'sa an yattakhidha lahu anfan min dhahabin in lam yumkin an yakuma ghairu maqamah أما إن أمكن أن يجعل مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز استعماله لأنه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها untuk menghilangkan tasyawuh arti aib ya karena ini apa hidungnya terpotong maka boleh bagi dia untuk menutupinya dengan membuatnya dengan emas kalau tidak ada apa namanya yang menggantikannya ya tapi kalau ada materi yang bisa selain emas menggantikan bikin hidung maka dia boleh eh tidak boleh la yajuz isti'maluhuma fa innahu la yajuz malu, maka tidak boleh digunakan karena darurat wa darurat tuqaddar biqadariha ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi boleh. <clears throat> Berikutnya. Operasi kecantikan. Nah, ini masalah operasi kecantikan. Ya. Eh, Syekh Thaimin rahimahullahu taala berkata, "Yajuz ijra'u amaliyat at-tajmil idza kana dhalika li darurati izalati al-aib natid an hadithin aw ghairihi boleh melakukan operasi kecantikan kalau hal itu untuk darurat terpaksa terpaksa untuk menghilangkan aib karena misalkan hadis kejadian eh, tabrakan misalkan kecelakaan ya kecelakaan kena pipinya jatuh kemudian robek kemudian aib maka untuk memperbagusnya harus dioperasi ya dioperasi maka ini boleh ya karena darurat فإذا كانت تلك العملية ليست من أجل إزالة العيب tetapi kalau amaliatnya, operasinya bukan untuk menghilangkan aib bal ziyadatil husn tetapi untuk tambah bagus, tambah cantik, tambah cakep, tambah ganteng ya fa innaha tahrumu hina maka dalam kondisi seperti ini dihukumi haram ya dihukumi haram limadha dia berkata li annaha daruratun karena ini merupakan hal yang darurat. Ya. wa daruratu tuqaddaru qadariha Dan darurat itu ditakdirkan sesuai dengan kadarnya wala yajuzu az-ziyadatu 'alaiha dan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Baik para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua tentang masalah <clears throat> kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat yang artinya sesuatu keterpaksaan membolehkan sesuatu yang terlarang dengan kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha bahwa keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Dua kaidah yang tidak bisa berlepas salah satu di antara keduanya harus selalu kita ingat dan juga alhamdulillah kita sudah membacakan dan menyampaikan tentang contoh-contoh penerapan dari dua kaidah yang agung ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan para pendengar juga para pemirsa yang ada di rumah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan selebihnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa menjadikan diri kita ini istiqomah di atas al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya Abu Ya'la Quran siapilah Allah wa ta'ala menerjemahkan dan memberikan syarah atau penjelasan dari pembahasan kita di kesempatan pagi ini terkait dengan cabang dari kaidah al masyaqah tajlibut taisir yaitu ad-darurah tabihul mahzur dan eh, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk bersoal jawab terkait dengan pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Silakan dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543 kita angkat naik telepon terlebih dahulu silakan halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa umur di mana ini dengan umum Naufal Ustadz di, di Kepulauan Riau. Baik, ahlan iya. ya Naufal, silakan. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan Ustadz mengatakan kalau operasi kecantikan terpaksa itu boleh Ustadz. Hmm. Ini bagaimana dengan gigi palsu Ustadz? Hmm. Um, tapi nggak terpaksa Ustadz, seandainya hmm. tidak ada pun gigi itu masih bisa digunakan hmm. hmm. untuk makan gitu Ustadz. Hmm. Cuma untuk biar terlihat bagus aja. Hmm. Demikian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Naufal di Kepulauan Riau. Silakan. Barakallahu fiik. Ya. Kalau misalkan tidak membutuhkan maka tidak usah kita memasang gigi palsu. Ya. Tetapi kalau membutuhkan dan ketika salah satu di antara kita kalau ompong itu jelek, aib, maka boleh dia pakai gigi palsu dan para sahabat pun radhiyallahu alaihim ajmain itu eh, sebagian mereka memakai gigi palsu ya Allah alam iswab baik jadi di, dilihat apakah kita butuh atau tidak kan gitu ketika darurat apalagi kalau darurat misalnya ompong semua ya jadi harus pakai kan ompong semua ya nah, kalau misalkan masih belum butuh maka tidak mengapa nah, uangnya buat yang lain nah Ustaz. Iya, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Umar Naufal. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon yang kedua. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak Abdillah di Mamuju, Pak Ustaz. Pak Abdillah di Mamuju, silakan. Ya. Hmm. Pertanyaan saya yang dua tiga pekan yang lalu Pak Ustaz, bagaimana itu dengan kuas? Oh iya yang 90 persen itu katanya oh, terbuat dari bulu babi. Iya, iya. iya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena banyak eh, kesibukan dan lupa tidak diingatkan, jadi eh, anda belum siapkan jawabannya. Insya Allah, eh, saya menjanjikan, tidak menjanjikan anda. Iya. Tidak kan? Tidak. Iya, iya. iya. bisa untuk mencatat Ihsan eh, ya? Siap. Iya. Insyaallah eh, jawabannya nanti setelah ini ya. Baik. Hmm. Baik, demikian Abu di Mamujo. Ya, kita akan catat kembali pertanyaan terkait dengan puas tadi barakallahu Kita simak atau kita angkat kembali pertanyaan yang ketiga masih di via telepon silahkan Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari filiana di Situbondo. Baik, silahkan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum silakan. Iya, ini anak mau tanya Ustaz. Mm-hmm. uh, di luar rumah Ustaz. Mohon maaf Ibu Firliana, dikecilkan dulu volume suara radio atau TV ada feedback. Mm-hmm. Baik, silakan. Iya, udah. Mm. Iya, ini Ustaz, hmm. uh, gimana kalau orang kerja di uh, di non muslim gitu, hmm. terus kan masakannya masakan babi gitu Ustaz ya. Hmm. Kan kalau dipegang seperti uh, eh, najis gitu Ustaz. Uh, gimana caranya mencegahnya? Ada orang yang mengatakan seperti ini Ustaz, hmm. harus menggali apa tanah gitu Ustaz, Ustaz harus uh, ngambil tujuh tujuh genggam gitu harus diusapkan gitu katanya Ustaz. Apakah ini ada hadisnya? Dan kalau memang nggak ada, uh, gimana caranya mencicinya untuk uh, orang yang memegang daging babi itu Ustaz? Karena masakannya masakan babi Ustaz. Hmm. Apakah berpindah-pindah nanti itu hmm. ke barang satu ke ke barang yang lain Ustaz hmm. Yeah. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk uh, apa namanya bekerja di non muslim uh, <clears throat> eh, ini karena hubungan muamalah asal adalah boleh. Tetapi masalah di sini adalah masalah uh, memasak masakan yang haram, ya memasak masakan yang haram, ya uh, masak babi ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Walaupun kita suguhkan kepada non muslim, ya walaupun kita suguhkan pada non muslim kita masak gitu. ya jadi uh, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan oleh karena itu hendaknya eh, kalau bisa cari kerjaan lain ya cari kerjaan lain mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk mendapatkannya adapun kalau memasak masak daging-daging eh, apa daging sapi daging ayam tidak masalah ya Nah, itu bagus ya. kemudian nanti kita terbiasa terbiasa memasak daging babi ya kan dan seterusnya e, daging babi daging yang juga kita tahu banyak sekali kemudorotannya kan banyak sekali kemudorotannya baik adapun tentang mencucinya e, saya tidak jumpai tentang mencuci babi ya, apa yang terkena dengan tujuh tanah ya. nasnya adalah anjing kalau misalkan anjing menjilat salah satu bejana kita maka kata Rasulullah SAW itu dicuci tujuh kali ya kemudian salah satunya dengan turab dengan uh, tanah Allah alam miswab tentang masalah uh, apa namanya babi dicuci dengan tanah tanah tujuh kali ya Allah alam ya Taib, jazakallah khair. Demikian Ibu Feliana dan kita berikan satu kesempatan pertanyaan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan saya Umu Rafif, Ustaz. Di iya. mana Umu Rafif? Uh, ini Ustaz. Di mana? Saya. Halo. Maaf, di mana? Iya. Di Jakarta. Baik, silakan. Ini anak saya ini kan lagi sakit nih Ustaz, panas iya. badannya. Nah, hmm. tapi dia kalau sholat maunya tuh wudhu terus kepada saya udah bilang bahwa mm-hmm. ada kemudahan ya Ustadz ya untuk ayamum atau apa gitu ya Ustadz dan mm-hmm. kalau berdiri dia nggak kuat kayak gemeteran gitu Ustaz. Hmm. Tapi saya suruh duduk dia nggak mau. Hmm. Mungkin kalau dia dengar nasihat dari Ustaz, dia lagi dengar Ustaz, iya. uh, dia bisa uh, <coughs> nurut gitu. <laughs> Nah, maksudnya iya, iya, cara iya. diajarin juga cara uh, eh, tayamumnya juga Ustaz nih hmm. dia lagi dengar. Iya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Tapi bagi yang sakit ya ada memang keringanan dan itu sudah saya bahas dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir ya bahwa sesuatu yang membuat susah ya kondisi susah itu bisa mendatangkan keringanan bisa mendatangkan keringanan kalau misalkan salah satu di antara kita atau anak kita atau adik sakit ya dan ketika wudhu itu malah tambah sakit ya malah tambah sakit maka diperbolehkan tayamum maka diperbolehkan tayamum seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah ya ketika sholat misalkan berdiri tidak mampu maka boleh duduk ya Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah satu sahabatnya kata Rasulullah Alaihi Wasallam eh, kamu Atau sholatlah anda Dalam keadaan berdiri Fa'ilam illam tastati' kalau tidak mampu faqaidan. Maka boleh duduk kata Rasulullah SAW Fa'ilam wasallam. tastati' fa'ala janbin. Kalau tidak mampu maka fa'ala janbin. Dalam keadaan boleh berbaring. Dalam keadaan tidur berbaring. Nah, ini keringanan-keringanan dalam syariat. Ya. Selama kita tidak mampu. Tapi kalau mampu tidak mengapa. Ya, azm pahalanya besar juga ya. Tapi kalau tidak mampu ya tidak di e, paksaan ya, tidak dipaksakan la yukallifullahu nafsan illa usaha ya seperti dulu kita dalam kondisi di kapal ya kapal besar e, kapal kecil bukan kapal besar di atas laut terombang-ambing ya pas sholat maghrib dan isya kita nggak bisa e, berdiri kan itu puyeng berdiri wah duduk juga susah ya tidur sholat semampunya ya Nah begitu juga dalam kondisi sakit, ya, sholat semampunya. Ya. Sekali lagi Rasulullah SAW berkata, sholat qaiman, sholatlah berdiri. Kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring. Ada keringanan, subhanallah syariat Islam yang indah ini ya. Cara tayamum bagaimana? Cara tayamum adalah eh, kan kita apa namanya usapkan tangan kita ke tanah ya ya karena ke apa namanya di atas debu di atas tanah atau di atas ini yang berdebu ya kemudian kita usapkan muka kita sekali ya sekali usapkan kemudian kita usapkan tangan kita nah seperti ini ya, boleh seperti ini nah gitu boleh selesai ya kan jadi tidak usah nepuk lagi ya jadi pertama apa namanya? Kita tepukan tangan kita ke atas tanah ya. Kemudian kita usapkan wajah kita. Setelah wajah tidak usah tepuk lagi, tapi langsung saja. Bisa begini ya. Nah, begini kan atasnya. Tidak tidak sampai siku, tapi dari pergelangan tangan ya. Nah, selesai sudah. Ya. Atau seperti ini boleh ya. Selesai. Nah itu cara tayamum Mudah-mudahan Allah mudahkan dan mudah-mudahan anaknya ibu serta adik mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan ya syafa syafaullah ya atau kalau wanita syafaullah Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan sabar kalau sakit karena apa? Karena sakit ini ada apa namanya ada keutamaan Allah kasih maksudnya ada gantinya orang yang sakit akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihapus dosanya ya dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah angkat derajat orang itu ya mudah-mudahan sabar dan mudah-mudahan Allah ganti dengan apa yang uh, tentunya keluarganya kan ketika ada yang sakit mengeluarkan biaya ya dan biaya itu harus dikeluarkan dan itu merupakan kewajiban dan insya Allah Allah ganti ya kemudian juga yang sakit diberikan kesembuhan keluarganya juga diberikan ketabahan untuk menghadapi uh, ujian ini ujian yang sakit ya dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sekali lagi nah baik Baik, saya jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian wanita saat uh, eh, mencat rambutnya mm -hmm. dengan warna-warna yang khusus dengan tujuan uh, untuk tampil mm -hmm. baik atau cantik dan iya. kemudian juga mengerok uh, sebagian atau bahkan seluruh alisnya mm. dan menggantinya dengan pensil alis. Apakah ini hukumnya termasuk ke dalam bagian yang diperbolehkan ketika beralasan untuk tampil cantik di hadapan suami? Jazakallah hmm. khair. Iya. Untuk tampil di hadapan suami, maka ini harus disesuaikan pula dengan syariat. Harus disesuaikan dengan syariat. Tidak boleh tampil cantik di depan suami dengan sesuatu yang haram tadi yang disebutkan itu tidak boleh ya e, ngerok apa namanya alis ya ngerok alis itu hukumnya haram dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya hmm. ya jadi tampil dandan biasa ya kemudian rapi dan e, suami itu senang ketika seorang wanita ini perhatian ya tidak mesti berlebihan ya Bagaimana kalau suaminya yang menyuruh? Kalau suami menyuruh maka uh, tidak ada ketaatan pada suami. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan bagi bagi bagi makhluk dalam maksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz makna darurat eh, yang dibahas ini apakah mm -hmm. uh, yang uh, khusus <coughs> iya. dua yang khususnya karena sebagian ikhwah seringkali menjadikan alasan ini hmm. yaitu darurat dalam perkara-perkara yang secara uh, realita belum masuk ke dalam darurat seperti meminjam hmm. uang di bank riba dan hmm. kemudian membeli kendaraan dengan uang riba dan semisalnya. Kemudian menyampaikan ini termasuk bagian daripada perkara yang diperbolehkan karena darurat. Iya. Khair. Baik, untuk pertanyaan ini akan tunda ya. Nah. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang eh, durut yang bagaimana. Baik, Allah Baik. Baik. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika hujan turun, hmm dan uh, berkenaan dengan eh, musim penghujan di mm-hmm. eh, sekarang ini bolehkah kita menunda atau menunggu sholat uh, mm-hmm. menunggu hujan reda kemudian sholat di masjid namun konsekuensinya akan Terlambat. tertinggal jemaah jazakallahu iya. khair. barakallahu fikum. Tentang masalah hujan, hujan merupakan salah satu hal yang dengannya seseorang boleh sholat di rumah. Ya. Jadi eh, motor itu salah satu eh, hal yang dengannya mendatangkan keringanan ya oleh karena itu e, seseorang boleh sholat di rumah ketika hujan ya boleh sholat di rumah ketika hujan sebagaimana dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah Jazakallah khair kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimanakah memberikan nasihat kepada hmm. seorang yang masih memiliki syubhat terkait dengan uh, hmm. masalah sholat berjamaah? Karena berpendapat bahwasanya hukumnya tidaklah wajib sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i. Jazakallah khair. Hmm. Iya, baik. <clears throat> Eh, yang benar, sholat itu hukumnya wajib berjamaah buat laki-laki ya dan apabila dia tidak sholat atau sholatnya di rumah maksud saya sholatnya di rumah menyendiri maka hukumnya dia sholatnya sah tapi ma'al ism kata ulama ma'al ism artinya berdosa meninggalkan perintah jamaahnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran wa aqimus Allah berfirman warka'u ma'arraki'in ruku'lah kalian bersama orang yang ruku' Ya. Ini perintah sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah. Dan jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ruku' bersama orang-orang yang ruku' Ya. Kemudian eh, dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut ya hadis yang uh, Bukhari Muslim ya Rasulullah Wasallam mengabarkan bahwa Rasulullah wasallam ingin membakar rumah-rumah orang ya yang mana sholat ditegakkan kemudian mereka sholat di rumah Rasul Alaihi Wasallam ingin membakar rumah-rumah tersebut ya dan juga ketika ada orang yang buta dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta rukhsah, minta keringanan ya, karena tidak ada yang membawanya untuk sholat bisa berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam awalnya memberikan rukhsah. Tapi ketika eh, sahabat tersebut berpaling, Rasul bertanya kembali, atas ma'un nida atas ma'un nida apakah anda mendengar adan azan um, sahabat Rasul menjawab iya kata Rasul fa'ajib Rasul bilang fa'ajib jawablah ya, lihat kepada sahabat yang buta saja Rasul SAW tidak kasih uzur bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain bagaimana dengan kita yang tidak buta maka wajib kita mendatangi uh, apa namanya jamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ya kemudian juga perlu diperhatikan alangkah meruginya orang yang sholat ya orang yang sholat di rumah sendiri-sendiri ruginya apa dia akan ketinggalan jauh dari sisi pahala yang banyak ya jadi pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri di rumah ya wallahu alam bisawab Baik, saya jazakallah khair atas syarat dan penjelasannya, jawabannya barangkali fik. Kita berikan kesempatan via telepon kembali. Silahkan di 021 823 6543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya, kami persilahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Bapak? Oh, mau bertanya ini dengan <clears throat> Ustaz ini. Mm mm-hmm. -hmm. Silahkan Silahkan Pak yang mana yang benar ini Ustaz? Iya. Yang mana yang benar Ustaz? Kalau kalau sholat subuh atau sholat Jumat, mm subuh atau sholat Jumat itu eh, Halo Bapak, uh, mohon maaf dikecilkan dulu Pak volume suara TV atau radionya dia feedback Pak. Jazakallah khair supaya lebih jelas suaranya, silakan. Ya. Iya. Iya. Iya itu yang mana yang benar sebenarnya kalau kita sholat subuh atau sholat Jumat eh, raka duduk terakhir itu duduk iftirat atau tawarru yang benar. Ah, nah. Ya, Baik, itu yang saja yang Benar. Nah, yang kedua Ustaz. Ya. Yang kedua mau tanya apa doanya kalau kita masuk rumah baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam yeah. masuk rumah baru Ustaz. <laughs> Iya iya iya. Tidak ada doa khusus, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghabarkan pada kita kalau kita memasuki sebuah tempat yang baru kita masuki, maka dianjurkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Artinya aku berlindung ya, kepada Allah aku berlindung kepada Allah uh, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan perantara kalimat-kalimat uh, Allah ya kalimat-kalimat Allah yang sempurna maksudnya dengan Al-Qur'an uh, min syarri ma khalaq dari apa dari dari keburukan makhluknya. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menduduki sebuah manzil, sebuah tempat baru, kita baca doa itu. Ya, A'udzu bi kalimatillahi tamah, aku berlindung dengan wasilah kalam-kalam Allah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya kan kita nggak tahu makhluk makhluk Allah yang jahat oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca doa seperti itu ya nah itu jadi ini yang harus kita perhatikan kemudian adapun e, duduk iftirosh atau tawaruk maka e, yang benar adalah duduk iftirosh ya artinya kita duduk di atas telapak kaki kiri kita kemudian eh, kaki kanan kita ya, jari-jarinya menghadap ke arah depan ke kiblat. Allahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon silahkan di 0218236543. Halo. Ya, silahkan sudah masuk. Taib, kita terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan kita, ya kita persilakan kembali. Halo. Taib. Kami angkat pertanyaan satu pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk bekerja membantu suaminya apabila dirasakan hmm. suami sudah mencukupi Ustaz. Akan tapi karena keinginan dan cita-cita masa depan suami menginginkan istrinya hmm. untuk bekerja. Jazakallah khair. Hmm. Apakah ada kewajiban? Tidak ada kewajiban. Ya. Karena apa? Kewajiban menafkahi, mencari uh, nafkah itu dibebankan oleh Allah kepada para suami Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ya. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Laki-laki itu memimpin wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Jadi pemimpin itu adalah laki-laki bukan wanita. Baik. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dengan sebab Allah lebihkan sebagian mereka di atas yang lainnya. Jadi laki-laki memiliki kelebihan dari beberapa sisi di atas wanita. Wabima anfaku min amwalihim. Dan dengan karena ya karena apa? Karena mereka menafkahkan sebagian rizki mereka Nah itu. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa yang wajib memberi nafkah adalah laki-laki bukan wanita, bukan istri. Ya. Jadi seorang istri, seorang wanita tidak wajib mencari nafkah. Ya. Yang wajib mencari nafkah adalah suami. Bagaimana kalau misalkan seorang wanita mau kerja? Ya, mau kerja. Kalau misalkan kondisinya terpaksa keluar, ya, karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk wanita adalah apa? Wakarna fi buyutikun. Wakarna fi buyutikun. Hendaknya para wanita itu apa? Berada di mana? Berada di rumah, menetap di rumahnya. Ya. Misalkan suaminya miskin. Kalau tadi suaminya kaya, sudah mencukupi, maka tidak, ya. Layan bagi. Tidak pantas untuk wanita atau suami yang uh, menyuruh istrinya untuk uh, cari kerja. Ya. Kalau misalnya kon, kon, kon, kondisi suaminya susah, keluarganya susah, ya, dan e, wanita itu bisa kerja dan dirasa mendapatkan penghasilan kalau dia kerja, maka harus dipertimbangkan beberapa syarat ya boleh kondisi darurat wanita ikut bantu suaminya ya. dalam kondisi apa kondisi pertama misalkan uh, si wanita tersebut dapat izin dari suaminya ya kemudian dia tetap menjaga auratnya kemudian tidak ikhtilat dengan laki-laki kemudian apa lagi kemudian urusan rumah tangganya tidak terbengkalai. Urusan rumah tangganya tidak terbengkalai. Ini yang harus diperhatikan oleh eh, wanita yang dia misalkan mau kerja untuk membantu uh, suaminya, ya. Dan tentunya uh, boleh yang diperbolehkan. Ya, tetapi kalau misalkan uh, suaminya mencukupi, kemudian bisa mengurus keluarganya, maka kondisi ini eh, hendaknya disyukuri ya hendaknya disyukuri dan lebih baik wanita itu eh, memperbaiki rumahnya kemudian mengurus anak-anaknya ya menunggu suaminya kemudian dia banyak berzikir banyak berdoa banyak ibadah di rumah ini lebih selamat daripada sering keluar karena Allah Subhanahu wa taala berfirman uqarna fi buyutikun ini kata Allah Subhanahu wa taala Allah alam iswa. nah Baik, saya kalau khair atas jawaban dan penjelasannya dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir saat, di kesempatan pagi ini dan mhm. sebagai ikhtitam silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah eh, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja Allah muliakan ya. Kita sudah membahas kaidah yang sangat agung kaidah ad-darurat tutubihul mahzurat ya bahwa sesuatu yang darurat bisa menghalalkan sesuatu yang haram ini kaidah yang agung, asalnya haram, tapi kalau kondisinya terpaksa maka bisa jadi boleh. Tetapi kaidah ini dikhususkan diikat juga dengan kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha bahwa suatu keterpaksaan itu juga harus diukur dengan kadarnya.